Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Maghrib Masjid Baitur Rahman tekan mojo rahmani wa rahmakumullah. Kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal soleh, talabul ilmi mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran tepatnya di ayat yang ke-12 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah kepada sang nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul katakanlah yaitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilladzina kafaru kepada orang-orang yang kafir yaitu orang-orang yang kafir mengingkari hal-hal yang wajib untuk diimani. <clears throat> Dan perlu diketahui bahasanya makna dasar dari kata uh, dari kata-kata atau istilah kafir adalah menutupi. Maka orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Telah datang kepadanya kebenaran, namun dia menutupinya. Ya, inilah yang disebut dengan orang-orang yang kafir. Katakanlah kepada orang-orang kafir, satu Saturlabuna kalian akan dikalahkan, waktu syaruna dan akan dikumpulkan dan dikiring ila nama menuju neraka. lebih salmihat, dan itu adalah sejelek-jelek tempat. Maka berkenaan dengan orang-orang kafir, ya, maka kekafiran itu ada dua macam ada yang disebut dengan kekafiran kecil dan ada yang disebut dengan kekafiran besar ya kekafiran besar itulah kekafiran yang membatalkan iman kekafiran kecil adalah maksiat adalah maksi, adalah sejumlah maksiat sejumlah pelanggaran syariat yang disebut dengan kekafiran namun tidak sampai membatalkan iman. Dan tentu maksiat yang dikasih label kekafiran itu adalah maksiat yang istimewa dalam tanda kutip. Ya, tidak sebagaimana maksiat yang tidak berlabel kekafiran. Maka maksiat yang berlabel kekafiran ya, ada beberapa contoh di antaranya adalah maksiat eh, dalam bentuk menisbatkan diri, menasabkan diri kepada bukan bapak sebenarnya, bukan bapak kandungnya. Tidak mau mengakui bapak kandungnya sebagai bapak kandungnya, lalu menasabkan diri kepada yang bukan bapaknya. Ya, bahasa contoh praktisnya adalah adopsi. Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Manidaa ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafara." Siapa yang menasabkan diri kepada bukan bapaknya, baik bapak dekat ataupun bapak jauh. Wa ya'lamu dan dia tahu faqad kafara, maka dia telah melakukan kekafiran. Nabi sampaikan bahasanya di antara bentuk kekafiran adalah menasabkan diri kepada bukan bapaknya. Baik bapak yang dekat, malu karena punya bapak ya, orang diso, tidak ya, ya, tamat SD, orangnya bodoh, ya, maka boleh jadi ada anak yang malu, kemudian tidak mau mengakui bapaknya sebagai bapak. Dia menasabkan diri kepada orang lain yang dia tahu nyatanya tak itu orang lain dan bukan bapaknya. Ya, maka ini Nabi sebutkan sebagai bentuk kemaksiatan dan Nabi nyatakan dia adalah maksiat yang berlabel kekafiran. Ya, oleh karena itu maka adopsi itu tidak ada dalam ajaran Islam. Yang ada dalam ajaran Islam adalah ya, menolong orang miskin, ya, menolong anak miskin dengan mengasuhnya, dengan merawatnya, dengan membantu apa yang jadi kebutuhannya. Namun dia tetap anak orang lain. Dia tetap anak orang lain. Adapun mengangkatnya sebagai anak, maka itu satu hal yang tidak dibenarkan. Demikian juga di antara e, kemaksiatan yang disebut dengan kekafiran dan ini adalah maksiat kecil ya, adalah e, peperangan dengan sesama muslim atau perkelahian dengan sesama muslim tawuran sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabul muslimi fusuqun Fakitaluhu kufun ya, Mencaci maki sesama muslim adalah kefasikan Adalah bentuk ketidaktaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fakitaluhu kufrun Dan memeranginya ya, Tawuran dengannya ya, Adalah kufrun adalah bentuk kekafiran ya, Maka tawuran sesama muslim boleh jadi antar sekolah, boleh jadi antar kampung, boleh jadi antar partai yang berbeda, boleh jadi antar ormas yang berbeda, maka kemudian tawuran, bahkan boleh jadi akhirnya jatuhlah korban. Eh, maka orang-orang yang terlibat dalam hal ini Nabi sebut melakukan kekafiran. Eh, Nabi sebut melakukan tindakan kekafiran. Ya, tentu kekafiran di sini maknanya bukanlah satu hal yang membatalkan iman. Maka itu disebut dengan kufur asghar, dengan kekafiran kecil. Sedangkan ada kekafiran yang disebut dengan kekafiran besar yang ini jika dilakukan oleh seorang muslim maka inilah pembatal iman. Inilah pembatal Islam Inilah pembatal syahadat. Dan kekafiran yang statusnya adalah kekafiran besar eh, wujudnya atau bentuknya ada beberapa macam. Yang pertama adalah ada yang bentuknya adalah mendustakan. Menilai dusta mengatakan bahasanya apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu bohong itu bohong Al-Quran eh, cerita bahasanya ada kaum yang diadab karena humu itu cerita yang bohong eh, maka ini kekafiran maka ini adalah kafiran itu Al-Quran ngarang saja kalau mengatakan bahasanya bohong Al-Quran bilang adanya surga, adanya neraka. Bohong Nabi itu Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Dia manusia biasa, bukan utusan Allah. Oke, maka ini adalah bentuk kekafiran besar yang membatalkan iman, mendustakan ya, dalam bentuk mendustakan, menganggap dusta menganggap bohong. Dan di antara bentuk mendustakan eh, dan adalah bagian dari mendustakan eh, mendustakan ayat, mendustakan hadis adalah meyakini halannya sesuatu yang haram. maka itu mendustakan ayat, mendustakan hadis. Ayat dan hadis mengatakan zina itu haram. Dan ada seorang yang mengatakan tidak, tidak haram, itu halal. Ya, boleh-boleh saja. Ya, asal tidak mengganggu istri tetangga. Asal suka sama suka. maka tidak apa-apa berzina asal nggak ganggu dan tidak meresahkan masyarakat itu hak asasi manusia itu e, terserah orangnya itu kebebasan individu atau alasan-alasan yang lain padahal dia mengerti kalau itu satu hal yang haram atau hal yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, atau seorang yang ya, meyakini bahasanya humu itu halal, humu itu satu hal yang boleh. Padahal dia mengerti terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Dan dia meyakini dan menganggapnya sebagai satu hal yang halal dengan alasan HAM, hak asasi manusia atau lainnya. Maka ini kekafiran. Ya, dan ini adalah kekafiran besar dan jika terjadi pada seorang yang dulunya muslim maka ini membatalkan imannya. Maka zina kalau semata-mata berzina itu maksiat. Namun jika diiringi dengan iktikad zina itu halal, zina itu boleh, tidak benar agama melarang zina. Eh, salah kalau agama itu mengharamkan zina, maka ini jadi kekafiran. Jadi kekafiran pembatal iman. Ketika orang itu melakukan tindakan penyimpangan seksual berupa homo seksual, maka itu maksiat. Ya, statusnya dosa besar akan tapi ketika maksiat ini diiringi dengan iktikad keyakinan kalau itu satu hal yang boleh dan agama salah ketika melarangnya dan mengharamkannya maka ini tidak lagi menjadi kekaf, eh, menjadi maksiat namun dia menjadi kekafiran ya, maka maksiat adalah murni maksiat manakala bentuknya cuma perbuatan yang melanggar melanggar syariat tapi maksiat itu menjadi pembatal iman jika bentuknya adalah mengandung unsur keyakinan yang berlawanan dengan apa yang ya, ditetapkan oleh syariat. Demikian juga sebaliknya dan ini termasuk mendustakan. Demikian juga sebaliknya ya, mengharamkan sesuatu yang halal. Mengharamkan sesuatu hal yang halal vegetarian misalnya ya berkeyakinan bahasanya makan daging ayam itu haram itu zalim menyakiti binatang salah agama ya membolehkan makan daging ayam maka salah agama yang membolehkan makan daging kambing daging sapi itu kedoliman, itu kejam dengan binatang, itu tidak berperi kebinatangan. Ya, agama salah, keliru ketika menghalalkannya dan membolehkannya. Maka ini juga adalah pembatal iman. Ya, pembatal iman ya, mengharamkan sesuatu yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya orang mau makan daging kambing ataukah tidak ya terserah terserah saja. Lagi nggak punya duit ya nggak bisa beli daging ya, ya, ya, ya. kemudian tidak makan daging atau kemudian lagi bosen ya, terus nggak mau makan atau punya alergi punya alergi maka tidak makan tidak masalah karena itu mubah makan daging kambing, daging ayam itu mubah. Namun kalau kemudian diiringi dengan keyakinan ini satu hal ya haram. Jadi nggak mau makannya itu diiringi dengan keyakinan ini tidak boleh dimakan, haram dimakan, maka ini jadi pembatal iman. Ini jadi pembatal iman. Tapi kalau orang itu bedakan dua hal ini. Kalau orang itu tidak makan karena tidak punya duit untuk beli daging ayam, Eh, lagi dan tanggal tua ya, bisnis lagi seret ya, tanah nggak laku-laku atau <laughs> ya, atau kemudian yang lain sehingga tidak bisa untuk uh, beli ya, maka tidak masalah orang bosan setiap baru udah makan daging mau ini disuguhi daging dia ya, tidak mau saya mau sayur saja ya, atau dan dia alergi kalau makan daging sapi gatel-gatel atau semacam itu kemudian dia tidak mau makan maka boleh-boleh saja sah-sah saja namun kalau namun tidak boleh diiringi dengan keyakinan ini haram dimakan ini haram dimakan kalau diiringi dengan keyakinan ini haram dimakan maka ini menjadi kekafiran ini kekafiran yang disebut dengan ya, mendustakan kemudian ada eh, kekafiran dalam bentuk membangkang dan keras kepala. Ya, maksudnya adalah seorang yang meyakini Islam itu benar, Muhammad adalah utusan Allah, senyatanya dia yakin dengan hatinya. Namun dia tidak mau mengakui hal tersebut dengan lisan dan perbuatannya. Dengan lisan dan perbuatannya ini kafir karena keras kepala dan inilah kekafirannya Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya sebagaimana yang Allah katakan di surat An-Naml wajahadu biha mastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa ya, dan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya itu menentang mukjizat yang dibawa oleh Musa dia katakan itu sihir secara lahiriah dia katakan itu sihir pastai mastaiqanatha angkusuhum. padahal hatinya yakin kalau itu mukjizat. Hati mereka yakin kalau ini bukan sihir. Ya, tukang sihir tidak bisa seperti ini. Ini adalah satu hal yang berasal dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa semacam ini. Di hatinya demikian, namun secara lahiriah dia tidak mau menerima hal tersebut dan mengatakannya. Maka ya, ini adalah ya, bentuk kekafiran. Ini adalah bentuk kekafiran dan sebagaimana juga kekafiran orang-orang kafir Quraisy. Mama yukadzibunaka walakinna Nabi bi ayatillah yajhadun. Kalau katakan tentang orang-orang kafir Quraisy ya, dan mereka tidaklah mendustakanmu wahai Muhammad mereka itu tidaklah berkeyakinan engkau dusta dalam pengakuanmu sebagai utusan Allah. Nah, mereka tidak mendustakan Secara hati mereka membenarkan kalau engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun akan tapi orang-orang yang zalim mereka juhud mereka keras kepala terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala meskipun ada mukjizat ada ayat yang menunjukkan kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah betul-betul utusan Allah mereka tetap bangkang dan mengatakan kalau Muhammad adalah tukang sihir atau dukun atau penyair atau yang lain. Kemudian ada kemudian kekafiran besar jenis yang ketiga ya, adalah kekafiran karena enggan dan sombong. Kalau kekafiran jenis yang ketiga ini dia yakin dengan hati. Lisannya pun mengakui namun tidak mau tunduk. Namun nggak mau tunduk. Kalau mendustakan maka sejak di hati memang sudah dianggap dusta dan bohong. Itu keyakinan di hati. Dusta dan bohong, Muhammad bukan utusan Allah, dia manusia biasa dia ngarang-ngarang Al-Quran itu bukan bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau yang pertama tadi kalau yang kedua hatinya mengakui namun lisan dan lahiriahnya tidak mau mengakui kalau yang ketiga ini hatinya mengakui lisan pun mengakui mau ikut nggak mau mau ikut nggak mau saya tetap di sini saja memang itu baik itu benar namun saya di sini saja, kamu silahkan kamu di sana. Dalam keadaan dia mengaku itu sebuah kebaikan dan satu kebenaran. Dia akui dalam hati, dia akui dalam lisan, ayo ikut, ayo bergabung. Ini saya tidak mau. Ini e, kekafiran jenis yang ketiga, enggan dan sombong secara lahiriah. Meskipun dia mengakui kebenaran adalah satu kebenaran, dengan hati dan lisan. Nah, inilah kekafirannya Abu Talib. Inilah kekafirannya Abu Talib. Abu Talib, sikap Abu Talib terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang Nabi ajarkan, Abu Talib meyakini dengan hatinya kalau Islam itu benar. Islam itu itu yang benar, itulah uh, Islam itu baik, Islam itulah betul-betul ajaran Allah Subhanahu wa taala secara lisan Abu Talib pun juga mengakuinya bahkan dia punya syair ya, yang panjang disebut ya, ya, qasidah lamia yang isinya adalah itu buatan Abu Talib sendiri satu sejumlah bait-bait syair yang isinya mengakui kebenaran ajaran Islam. Dan Abu Talib sendiri yang mengatakan e, bahasanya bahasanya e, Islam adalah apa yang dibawa oleh Muhammad adalah ajaran yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Talib mengatakan laqad alimtu anna dina Muhammadin min adyanil min khairi atyanatil eh, atyanil bariyati dina min khairi atya min khairi atyanin nas eh, bariyati dina eh, dan aku sungguh aku mengetahui bahasanya ajaran Muhammad adalah sebaik-baik ajaran Kemudian Abu Talib mengatakan seandainya bukan karena khawatir celaan dan takut caci maki manusia, niscaya aku akan menerimanya secara terang-terangan. Maka Abu Talib menerima kebenaran Islam, mengakui Islam itu benar dengan hatinya dan lisannya. Namun ayo jadi pengikut Muhammad tidak mau. Ayo jadi ikut pengikut Muhammad ya tidak mau. Saya cukup di sini. Saya tahu itu baik, itu benar, namun gabung tidak. Maka ini ini model kekafiran jenis yang ketiga. Dan ini adalah kekafirannya ulama ul Yahud, ulama-ulama Yahudi. mereka tahu bahasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah eh, utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan secara lisan pun mereka mengakuinya bahkan sebagian dari mereka berkata kepada sanak saudaranya ikutilah Muhammad ikutilah agamanya Muhammad ayo ikut enggak ayo gabung tidak saya di situ saja ya, maka ini saya bertahan dengan apa yang telah ada saja saya cukup dengan apa yang ya, ada saja maka e, jadilah mereka kafir karenanya karena untuk jadi orang yang beriman itu harus keyakinan hati lisan dan ketundukan dengan anggota badan ya, kemudian yang keempat perang itu di antara bentuk kekafiran besar. Yang keempat adalah kafir ragu-ragu. Kafir ragu-ragu. Dia tidak dia tidak menolak, dia tidak menentang kalau eh, akhirat itu ada, namun juga namun ragu-ragu. Jangan-jangan akhirat itu tidak ada. Tidak sampai dia mengatakan kalau takdib, kalau yang pertama yang mendustakan, dia dustakan. Tidak ada akhirat. Tidak ada itu surga, itu dongeng saja. Tidak ada itu neraka. Kalau yang mendustakan, kalau ini yang keempat, dia cuma ragu-ragu. Tidak sampai derajat mendustakan, cuma ragu-ragu. Jangan-jangan eh, cerita surga itu cuma dongeng saja barangkali kayaknya eh, jangan-jangan eh, ini cuma karangan dan itu bukanlah satu hal yang benar maka ini kekafiran orang yang ragu-ragu adanya hari akhir adanya ragu-ragu kalau Muhammad adalah utusan Allah dia tidak mendustakan dia tidak mengatakan bohong Muhammad kalau dia utusan Allah aku cuma ragu-ragu ya, jangan-jangan Muhammad itu bukan utusan Allah Subhanahu wa taala jangan-jangan Al-Qur'an itu bukan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala nah ini ada kekafiran karena dalam bentuk ragu-ragu dan ini juga kekafiran besar yang membatalkan iman ya, Kemudian yang kelima adalah kekafiran dalam bentuk kemunafikan. Dalam bentuk kemunafikan. Lahiriahnya iya, lisannya iya, hatinya tidak. Ini lahiriahnya iya, dia bersama kaum muslimin mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Ikrar sahadatnya iya. Namun isi hatinya enggak isi hatinya apakah meyakini Islam itu satu hal yang benar dah isi hatinya Islam itu cuma benar untuk orang Arab saja tidak berlaku untuk orang Indonesia kebenaran Al-Quran kebenaran Islam itu kebenaran yang bersifat lokal untuk Arab ya, tidak berlaku untuk Indonesia itu isi hatinya isi hatinya yang dia nampakkan ketika duduk bersama sesamanya kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam itu untuk masa silam. Ya, untuk orang sekarang, ya, Al-Quran perlu direvisi. Ya, ya, Al-Quran perlu kemudian di di amandemen ya, karena kebenarannya kebenaran Al-Quran itu cuma kebenaran untuk orang-orang yang hidup di masa silam ya, maka itu itu isi hatinya dan boleh jadi disampaikan kepada orang-orang yang sejenis dengannya namun ngakunya secara lisan oh saya muslim saya bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah untuk semua manusia padahal hatinya Muhammad utusan Allah untuk orang Arab saja eh, ikrarnya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala untuk orang seluruh manusia sepanjang zaman dulu dan sekarang namun isi hatinya Ya, Muhammad hanya utusan Allah untuk orang dulu dan tidak untuk orang sekarang. <clears throat> Maka ini kekafiran dalam bentuk kemunafikan. Demikian juga di antara bentuk kemunafikan dengan nikfak yang besar adalah kemunafikan eh, bentuk kekafiran dengan kekafiran yang besar adalah kekafiran karena istihza karena mengejek karena mengejek maka orang yang mengejek Al-Quran mengejek Allah Subhanahu Wa Taala mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mencaci maki ya, mencaci maki Islam ya, mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala mencaci maki Al-Quran ya, mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini juga adalah di antara bentuk kekafiran yang membatalkan keimanan alias kekafiran besar. Maka katakanlah lilladina kafar kepada orang-orang kafir. Ya, dan kafir di sini adalah kekafiran besar yang bentuknya model-modelnya ada, ada beberapa di antaranya adalah minimal ada enam model yang tadi telah kita bahas kafir dalam bentuk mendustakan dalam bentuk keras kepala Eh, secara lisan dan lahiriah anggan dan sombong eh, atau kemudian eh, ragu-ragu kemudian ya kemunafikan kemudian mengejek dan mencaci maki maka katakanlah kepada mereka satu labuna watu syaruna ila jahannam kalian akan dikalahkan dan kalian akan dikumpulkan menuju jahannam yang dimaksud dengan jahanam adalah neraka. Dan nah, neraka itu disebut jahanam. Eh, makna dasar dari jahanam itu gelap atau hitam. Maka neraka itu disebut jahanam yang makna dasarnya adalah gelap atau hitam dikarenakan dalamnya. Dan sesuatu yang dalam itu gelap. Sumur yang dalam itu gelap maka neraka itu demikian dalamnya maka dia gelap atau ya, karena ya, neraka itu disebut jahanam dikarenakan api neraka itu hitam api neraka itu bukan merah ya, bukan biru namun lebih dari itu itu hitam apinya adalah api yang hitam kelam oleh karena itu maka neraka disebut jahanam yang mana dasarnya adalah gelap atau hitam. Dan tentu siapa yang dikumpulkan ke dalam neraka maka dia berada di sejelek-jelek tempat. Maka orang kafir itu dikumpulkan menuju neraka. Orang kafir itu tidak melewati sirat. Tidak melewati sirat. Mereka langsung diseret, masukkan ke neraka diseret kemudian dimasukkan ke neraka dan cara nyeretnya adalah dengan wajah di bawah ya, wajah di bawah tidak dalam posisi apa, dalam posisi telungkup tidak posisi terlentang orang nyeret orang itu boleh jadi posisinya terlentang orangnya terlentang diseret kakinya Adapun cara masuk orang kafir cara mereka dikumpulkan dalam neraka posisinya posisi telungkup posisinya telungkup kemudian ditarik malaikat diseret malaikat kemudian dibuang dan dicampakkan dan dimasukkan ke dalam neraka tanpa melewati sirat ya, sirat itu hanya dilewati oleh orang-orang yang mengaku beriman ya, orang-orang yang menisbatkan diri kepada iman boleh jadi dia adalah betul-betul orang beriman atau munafik. Orang munafik ya, melewati sirat ya, dan pada awalnya dia melewati sirat dengan membawa senter dan cahaya. Ya, setelah itu cahayanya Allah padamkan. Setelah itu cahayanya Allah padamkan dan jatuhlah mereka dan tercampaklah mereka ke dalam neraka lain halnya dengan orang-orang yang beriman karena sirat itu gelap karena sirat itu gelap dan masing-masing orang itu orang beriman itu akan membawa cahaya yang terang yang kadar terangnya sesuai dengan kadar amalnya yang kadar terangnya sesuai dengan kadar amalnya dan kadar kecepatannya juga sebagaimana kadar kecepatannya kadar-kadar amalnya maka ada orang yang meniti sirat dan itu secepat kilat, ada secepat angin kencang, ada secepat burung terbang. Dan itu semua berbanding lurus dengan amalnya. Para ulama mengatakan siapa yang ketika di dunia itu cepat dalam merespon aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka akan cepatlah dia dalam meniti sirat. Ketika dia mendengar ada tentu di sini kelihatan orang itu cepat dan tidak ada orang yang nanti nantilah saya kira-kira masbuk uh, uh, yang keempat nah, ada orang yang kemudian wah saya masbuk satu rakaat saja uh, kemudian ada orang yang oh, saya nggak ingin masbuk sampai masjid sudah uh, ikomah misalnya ada yang kemudian lebih cepat dari hal itu uh, saya ingin sebelum ikoma sampai masjid saya ingin ada yang sebelum adan ingin sudah di masjid. Maka cepatnya manusia dalam merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Dan seperti itulah kecepatan manusia dalam meniti sirat. Siapa yang cepat dalam merespon uh, panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan ketaatan, panggilan ketaatan siapa yang semakin cepat maka akan semakin cepat ya, dia dalam meniti sirat sepak siapa yang semakin lambat maka akan semakin lambat ya. maka ya, yang belakangan belakangan yang masbuk masbuk ya masbuk juga di siratnya nah ya, masbuk juga di siratnya ya letaknya paling belakang ya paling belakang yang paling cepat-cepat dah sampai duluan ya, ya belakang sendiri karena ahli masbuk ya maka cepatnya orang dalam merespon ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi seperti itulah cepatnya dia dalam meniti sirat. Ketika tahu ada satu ajaran Islam, membaca ayat kemudian baca hadis dengan pemahaman yang telah jelas dan gamblang, oh ini diperintahkan. Maka ada orang yang begitu baca langsung taat. Begitu baca langsung taat, tidak nanti-nanti. Ada orang yang baca ya taat namun besok ada yang kemudian iya ya, ya taat dia laksanakan eh, ajaran Nabi yang telah dia ketahui namun minggu depan dulu sekarang ya, ngelanggar dulu lah gak apa-apa lah ya. nanti baiknya nanti berubahnya minggu depan ada yang ya saya bertobatnya saya eh, beramalnya bulan depan maka responnya respon cepat dan lambatnya terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah dia ketahui yang sampai padanya bertingkat-tingkat. Wah yang luar biasa adalah begitu dia tahu oh semacam itu ajaran Islam langsung praktek seketika. Tidak pakai lambat-lambat. Makanya adalah orang yang cepat dalam merespon uh, aturan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang layak untuk menjadi orang yang cepat ketika meniti sirat. Ya demikian yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa wa salam. Wa rujakana anil rabbil alamin. Subhanaka Allahumma. Wa bihamdika syadu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.